Iya, rencangan lagi nu ceramahna. mohon cek jauh jug angang di teh ke hartos senamun mun Ustaz Epi ngaji mah si anjing disebut ustaz. Mama gus mah balik mah balik cek, Ah balik bro liu jeng kamu mah. Tetetetet jang rokok ini beda satu seribu ini. Mereka nu stresnya rumah tangga bisa sare nyakit saya makanya yang pamajikanna bisa sarena mas nasopa. nyotipi bisa beting dongeng nate minah remote sampai menjelang ada subuh ningali na TV One damai Indonesia ku pagi kieu saya teh terubangan make sorban segede anak konda hari itu Kodarullah kita ningali banget orang langsung nge-WA right, kok aing di capture ya mana iya na TV sidik-sidik bisa aing bohong juga berang jangan tekan mana terpercaya aing jadi ustadz kalau orang eh, aslinya orang asa bersalah dia ya benar mana? tadi nu videonya sorana sarwa tuh cahing jumat tuh oh oh, oh eh, terus naon maksudnya salut anjing mana jadi ustad si anjing caranya pas ninggalin ada TV pagi-pagi jam 10 begi genre hati barang goblok bener jadi ustad Ya, berat. Ketika kita berbuat baik, layaknya ketika seperti orang petani nanam padi, mun pare jadi jukut. Eh? Jadi jukut mentak dibersihan galang nage. Tapi mun melak jukut jadi pare eh? teu. Tah mun melak hade sok aya butut, mun melak butut sok tara timbul hade. Mending butut menang hade, mending butut mau jadi pare. Tapi mun melak pare sok jadi jukut, mun melak hade urang nyangka hadean pasti anu ngomong sok ibu memakai cadar lelempangan nutup biasa ningali cadar taya karung lempang sok pasti gitu siap tidak istiqomah dengan ancaman dan resikonya Nabi saja kelas manusia terbaik yang sudah diabadikan Quran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah masih ada yang menghina bersolat ditumpukan tai onta kunami dilawan tuh rekam masjid di Ciduhan kunami dilawan tuh lain awal kawani Gak penting saya tidak langsung seperti ini saya harus siap mendengarkan hater netizen sesuai netizen melawan ku deterjen maka frustasi lawan ku prestasi tidak ada prestasi kalau tidak ada istiqomah maka innalladzina qalu rabbunallah di ayat surat Fusilat ayat 30 sungguhnya orang-orang yang sudah menyatakan Rabb yang mengurusnya Allah sumastaqamu kemudian diam dalam keyakinan itu tatana jalul malaikah siapa yang membodigarinya selain polisi selain abri sanajan polisi jeung abri sok melengkapi malaikat maka laut terbelah bagi Musa api menjadi dingin bagi Ibrahim Nah yang kuat diduruk baca surat Ibrahim Ibrahim kuat diduruk Di Quran ayat surat Ibrahim sok baca surat Ibrahim coba berbalikan terus asupkan dudurukan insya Allah tutup Beda malin Ibrahim Tongkat Nabi Musa masih ayat Ayah di Turki orang ngamani ke Turki ke Mosque ayah didinya benda-benda Islam iya tongkat Nabi Musa teh cabak tegelkan kurang kena jolang lain belah kadon ceret lain tongkatna tapi keyakinan Musa yang bulat totally tidak bengok tidak benjol yakin totally ke Allah api pun menjadi dingin bagi Ibrahim laut pun terbelah bagi Musa Ayub kembali utuh mulus Yunus diutahkan ke laut dengan kali kalimat la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadha maka kalimat-kalimat sakti ini harus dipegang sebagai wujud kita istiqomah dan kita masuk unyang anjing ning babaturanana kukolotna di berengaran Hasan Ibrahim Ahmad naik orang jadi babaturan di jalan panggih tengis pohongaran mau nanyi eh tidak monyet Duh, cahing anjing yang monyet ke ngobrol. Eh, si anjing. Oh, anjing? Nah, anjing lu juga si anjing. Eh, anak anjing aing mah anjing anjing. Aduh, eta power pun Israel datang. Ditoel ke Israel, eh, anjing anjing, alah. Terus jadi gejret ke Ibrahim. Maka istiqomah kata lainnya innamal a'malu bil khawatim Kenapa harus istiqomah? Karena mati ditentukan di akhir tergantung kebiasaan kita. Setuju? Tukang gaplek, letak, beletak, payangna keur ngabebutkeun balak genep. Wah, tarik kering, gempa datang, dah ketingang beton, payangna keur balakan. Eh asli, nak. jelema tukang memotoran, mabok, nah labu na motor bari mabok jelema tukang jina maut nang kerkikituan jelema tukang karaokean maut nang kaberian mik asli nah kau jadikan aku kekasih bayangan plus top cobaan Tak kurang mereka karaokean terus dan mau karaoke, ter tiktokan, mau eh asli jelema ngorong maut dan ngorong kulingis bro. di Palestina jelema dicak di kotok maut dan di kotok naya bom mana loba karena kata Nabi pun penyebab kematian itu mistis misterinya ayat tilu kemautan mah sebab tempat namanya sebab tempi ayat tilu penyebab kematian teh tempat, sebab, waktu. Kalau waktu saya bisa prediksi, orang suka bumi, saya bisa prediksi salah satunya. Saya si Akang Ye yang nuker moto. Hati-hati kematian Anda ada di dua waktu. Untuk berang penting. Waktu mah aman, waktu mah. Sebab, sebab tergantung kebiasaan. Orang yang biasa baca Quran di YouTube saya lihat kematian Husnul Khotimah dia istiqomah dalam baca Quran wafatnya lagi membaca Quran nikmat nggak wafatnya lagi ruku lagi sujud lagi takbir Tah saya teker merangkai membingkai kemungkinan kurang wafat ke tahajud kurang wafat ke duha di India keceramah kia syekh diriung kusantrina ribuan juga kia keceramah jok <coughs> tong diaminkan nyontohan jo Duh, we Itu ada diabadikan. Nuker mengba karena hedan ba Kullu limus musamma. Semua ada ajalnya. Kullu nafsin da'ikotul. Tah arapal geningan. Kullu limus musamma. Semua ada masa expire-nya. Yang paling gampang. Kullu man alaiha fan. Nah Ar-Rahman. Semua akan binasa. Maka pemanis berkah pemuda masa kini harus berjalan istiqomah supaya wafat dalam keadaan yang jelas lain maut kerkiki tua, lain maut kermaksiat, maksiat lain maut kerbejat, bejat seindung seinung orang ngelahirkan orang teh lain kerjadi nuk itu Fir'aun aku kumahada Belah iya kaya tapi nggak berkah nggak berjalan istiqomah Fir'aun mautna kumaha warga ingin saya laut diuyuk nyambung hangat tahu orang iya, iya panitia nganggap kain Fir'aun ya mereka cahaya lomba-lomba ting nggak sejeng sabun yang anu kan ngan orang tipar mah duh resep saya kenapa semangat datang ke Sukabumi khususnya ke tipar resep hatena teh harera bararesi terlihat dari nyuguhan ke Ciherang mereka ah. Ang horay, horay, horay, horay. Yang kak Ustadz bagi nutrisari. Oh, di dia mah cai hungku tuh akuarium cai hungku. punya bunghak ah sak saklaba mautnya pikiran harta. Maka orang berkah pasti kaya. Tapi orang kaya belum tentu. Orang soleh pasti pinter. Tapi orang pinter minum tolak angin tak istiqomah karena orang soleh salah satu pekerjaannya istiqomah Hong adan beretek usum ngaji ngaji boga harta lebih babagi Teta istiqomah teh maka dalam sholat selalu diminta tak pernah lepas dari bacaan sholat kita la sholat liman lam pati hadil kitab tidak termasuk sah sholat seorang kalau tidak sempurna lengkap membaca al-fatihahnya Sab'ul masani Tujuh ayat yang diulang-ulang Sab'ul minal masani Di riwayat lain Tujuh ayat yang diulang Kurang satu ayat Tidak tujuh ayat lagi Salah satunya Ihdinas siratamus Ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus Tidak tersesat Kurang ke Arab Ini PDW ke Korea PDW pakai bahasa Sunda nepi Jadi loba balat Kumata carana <laughs> Gampang Jepang hari Udaimas Pura Soto cai, Pura Mekar Rimas Takana Orang Jepang cerik ningali orang ngomong Jepang Dengartian Naon cina Pura Soto Siapa ngomong wae yang dibura ku Soto Jai Pura Mekar Rimas Takana Naon artinya beak dengena Kari huluna disambut karena orang mudahnya senyum ke Korea disapa ku bahasa Korea jawab ku senyum ke Arab kadang-kadang kita sok ngaji Quran ternyata Quran mengalahkan Arab mengalahkan bahasa Arab jadi mana yang bisa bahasa Arab ngaji Quran kan jadi orang kak Arab tuh bisa bahasa Arab pakai Quran kan? min aina syekh pas turun ke kapal di Jeddah min Indonesia ila aina ihdina siratal mustaqim aslina diangker ke صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Eh, pede orang. Pengijung nanggung badak. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Indonesia. Nah, Indonesia. Kul wallahu ahad. Dijawab Allah sama. Menahun saya ngaji Quran. Aslina tapi kudu apa budaya lamun orang Sunda dicoogado disiksa dia nyoogado mun orang Arab justru sebaliknya atau mereka dicabak jangwatna teh usur Bandung ke dipakai di dibikin tah keur maneh tah urang mah gawean nyabakan jangwat tuh Udah menang kopea, menang tasbe, menang kartu. Ini si umroh teh. Doakan hadir ayana sing alumroh. Sing haraji dokter eh, tabakan tapi hiji mangsa dengar cerdas padahal set dicabaknya lain mere duit lain mere sorban lain mere kokajo nakis kia nah nakis teh mau orang pasar baru Seorang jamaah tabligh nu berumroh sarua. Ya. Arab mah juara, tapi ulah terjebak budaya. Mungkin haji berumroh pesedek-sedek hayang nyabar hajar aswad entong samampuna we patakula mas tato tum aipinu mati kajauhan we Rabbana atina fid dunya hasanah dia pegeye-geye dinya, peselap-selap yang kagencet loba nu maot didinya maka teknik atuh cicing jamaah contoh mun hayang salamat nyabak hajar aswad tuturkeun bae epi kumaha cicing heula kurangan awak leutik set buk ka kan aiker ihram mah heeh teu meunang make calana jero karena ge ihram atuh haram jadi wiper nu salila ieu di kandangan na calana teh di ditu mah merdeka esok kesok haji umroh tinu kapal teh geus kudu make ihram teu meunang make sesengitan teu meunang anu berjahit termasuk kemenang make CD tak orang pas rek nyabar hajar aswad jalan hanapan jarang membadak dan tidak ada labor saware anu kalamot ah, anggape karma buruk ah, dengan dirimu ikhlas Yes, kacabak hajar aswad. Set. Keluar dari. Yeah. Oh aja asuhan. Khas kau nanti. Tak rek nyobaan. Buat kurang sok daguan itu. Dek dek dek dek. Lebih gansang ti urang. Geus nyebarang ngajakas waktu geus tat. Alhamdulillah orang bisa nyoba ajuar anas. Nah, si ajuar anas, tapi ye Wah, ya. kata mah bil ali ca deh teh. Tanya, berumah ke elmo, Tong sok maksa kalem we ya kan? Pain nanti habun rekamanan gaya hijrah mah temenang rusuhan hijrah itu hidup jadi terarah laun slow but sure pelan tapi pasti just the way you are tongkat jebak gaya sebut hijrah teh ganti baju belum tentu Abu Lahab dia pakai gamis ya sok sananya hargaan pakai gamis mungkin cinta Rasulullah eh bebaturan memakai gamis nah, abah pakai gamis bah nabi aing orang Arab pun nabi aing orang Garut mah aing pakai jaket kulit <laughs> heeh geus alun eh, tapi yang lebih pasti hijrah itu adalah mengganti software hati nu tadina musyrik jadi teu musyrik. nu tadina beki ka awewe menang beki kene tapi niat ka awewena karena naon ya karena gelis mau abadi orang boga kabogoh gelis niat urang ngabogohan karena gelis tuli kabogoh tidak gor karena aspa banget na bengok rek bogoh kene mah tak yang abadi mun karena materi tuli sangsara muacin tadi nu aman mah karena Allah maka kupinang kau dengan bismillah ku cerai kau dengan bismillah karena kau narima jangan terlalu mencintaiku aku bukan Tuhanmu Ibu hati-hati loh, bah, wewen musrik gara-gara nyembah salaki. Iya catet masalah ya. Ibu tong GR nya, misalaki mere eh Eta lain ti salaki iroh. Iya, <laughs> ya Allah. Misalaki mere duit lain ti salaki teteh ti Allah, titipan Allah melalui salah. Maka ibu mundi resikoan ku salaki bersyukur Allah ngadat Dina Isra Mi'raj sejarah Nabi ngaliti Sidrotul Muntaha surga jeung neraka di tempat tertinggi maka ciri tuh. Aya dua tempat surga aman, loba kenikmatan neraka Nabi cerik. Wah, kunaon ya Rasulullah, engkau menangis. Ini uritun nar, aku melihat neraka. Waida aktsar ahliha, kebanyakan penduduknya wanita. Kenapa ya Rasulullah wanita? Ya kurnal asir, banyak wanita yang mengkupuri pemberian Allah melalui suaminya itu bersyukur kang sana rumah tangga teh keluar di kamar cai memakai anduk candi cangcut candi kutang jo celengkeng nyarekan kesal kita kang kayaknya kita udahan di rumah tangga non gimana eh keluar di kamar cai teh ngebudang ada sabun Kau hela jangan ngajak cerai nah mana tuh jangan ngajak cerai sekalilah kawin yang akan kurang kebogaan naon cek salakina hari eta anu cek atuh mikir eta budak kayak opatnya eta magic jar eta kom eta istrikan eta lomari